Insya Allah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Dan yang lalu kita sudah masuk empat racun hati. Yang pertama sudah kita bahas Fudulul kalam Banyak berbicara Kita bahas dalam dua kali pertemuan Kemudian kita masuk yang kedua Yaitu Fudulun nador Banyak memandang Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan pertama Panjang lebar Dan sekarang kita tinggal melanjutkan lagi Pembahasan hari kedua Dari eh, Racun yang kedua Fudulun nador Banyak memandang ada riwayat-riwayat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang ditimbulkan oleh memandang. Di antaranya hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih disepakati oleh Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Ia adalah aku mening meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi orang laki-laki daripada fitnahnya perempuan. Jadi maksud Nabi tidak ada fitnah yang lebih bahaya sepeninggalku nanti. Fitnah bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Ini tentu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan yaitu fitnahnya fitnahnya apa? Ya kebalikannya laki-laki. Kalau laki-laki godaannya perempuan, kalau perempuan godaannya laki-laki. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah yang sangat besar. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim rahimahullah taala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu terhadap dunia dan takutlah kamu terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah yang menimpa Bani Israel mula-mula adalah perempuan. Jadi Bani Israel dulu rusaknya pertama-tama karena perempuan. Kemudian juga riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah fa amarani an akhrifa basari. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba pandangan tiba-tiba, tidak sengaja. Kata beliau, maka beliau perintahkan aku supaya aku mengalihkan pandanganku. Jadi memandang tidak sengaja segera dialihkan. Walau kita sekarang banyak fitnah di mana-mana. Begitu memandang yang tidak boleh dipandang, tidak sengaja langsung dialihkan. Redaksi yang lainnya, isrif basorok, kamu alihkan pandanganmu. Redaksi Abu Dawud Kemudian juga di dalam riwayat at tirmidhi Abu Dawud dengan sanad yang hasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Ya Ali la tudbi'in nadrah an nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah Wahai Ali Janganlah pandangan itu kamu ikuti dengan pandangan yang berikutnya Karena yang pertama untuk kamu eh, Yang kedua itu adalah kamu mendapat hukuman Jadi maksudnya kalau memandang tidak sengaja Ya segera dialihkan Jangan terus dipandang Yang pertama tidak sengaja Itu tidak apa-apa Dimaafkan Allah Nah berikutnya kalau diteruskan baru mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis riwayat muttafaqun alaih disepakati Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Mata juga berzina. Zinanya mata adalah memandang. Jadi mata juga berzina. Zinanya mata adalah memandang yang haram untuk dipandang. Mari kita lihat sekarang bagaimana para salafus saleh, Subhanallah mereka amat sangat hati-hati waspada dengan pandangan ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma kana min nadra fa inna lisyaitani fiha matma'a." Ya. adalah daripada pandangan Melainkan di sana itu ada setan yang mempunyai maksud, tujuan, ketamakan. Jadi maksudnya sahabat Ibnu Mas'ud begitu kita memandang maka setan langsung ya mengarahkan kepada yang negatif dikompori. Kemudian Ar-Rabi' bin Khuthaim, rahimahullahu taala kana yaghuddu basarahu famarra bihi niswatun fa atraqa hatta dhanna niswa annahu a'ma fata'awwadna billahi minal a'ma Ar-Rabi' bin Khusain Ketika itu beliau menundukkan pandangannya jalan lalu berpapasan dengan rombongan perempuan. Nah, beliau semakin menundukkan pandangannya sampai orang-orang perempuan itu menyangka Ar-Rabi' ini buta. Dikira orang buta. Ya, sehingga perempuan-perempuan itu berlindung kepada Allah daripada kebutaan. Artinya saking hati-hatinya tidak melepas pandangannya, ditundukkan sedemikian rupa. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Asy-syaitanu minar rajuli fi thalathati manazil." Godaan setan pada orang laki-laki itu ada di tiga tempat ya, godaan setan kepada orang laki di tiga tempat. Ya, atau setan dalam diri orang laki itu ada di tiga tempat. Yang pertama fi basarihi di matanya. Yang kedua wa qalbihi hatinya. Yang ketiga wa zakarihi yaitu zakarnya, kemaluannya. Jadi orang laki itu Tempatnya setan di orang laki ada tiga ini Di matanya Di hatinya dan di kemaluannya Kemudian wahwa fil mar'a fi thalathati manazil Sedangkan kedudukan setan di orang perempuan itu ada tiga juga Yaitu fi basariha Matanya Wa qalbiha Hatinya Wa ajziha Dan kelemahannya Kelemahannya Kelemahan wanita itu dimanfaatkan oleh setan kelemah lembutannya atau kelemahannya untuk menolak dimanfaatkan oleh setan. Kemudian yang lalu kita sudah sempat ninggung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Ini ditafsirkan Ibnu Abbas ya menafsirkan mata-mata yang berkhianat seperti apa? قال الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض أنه يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفتنوا إليه غض بصره وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود لو نظر إلى عورتها سبحان الله Ini tafsir dari Ibnu Abbas tentang bahwa Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Apa tafsirnya? Seorang laki-laki di tengah-tengah kaum. Lalu lewat orang perempuan. Lah, orang laki ini pura-pura menundukkan pandangannya. Ketika kaumnya lah lengah, lalai, nah dia ngelirik. Ngelirik perempuan itu. Kalau khawatir ketahuan orang, dia nundukkan pandangannya lagi Padahal Allah tahu bahwa yang ada di dalam hati laki-laki itu adalah Dia kepingin melihat auratnya perempuan Ingin melihat auratnya perempuan itu Jadi pura-pura nundukkan pandangan Padahal ngelirik-ngelirik tanpa sepengetahuan orang Itulah Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat Isa ibnu Maryam alaihi salam mengatakan, "An-nadharu yazra'u fil qalbi asyahwa wa kafa biha qati'a. Pandangan akan menanamkan di dalam hati itu syahwat dan cukuplah itu sebagai dosa. Karena mandang timbul syahwat, cukuplah itu sebagai satu dosa. Wa qala Ma'ruf berkata Ma'ruf Waddu absarakum walau an syatin unta. Allahu akbar. Apa artinya? Tundukkan pandanganmu walaupun dari kambing betina. Bukan hanya mandang perempuan saja. Ya, kambing betina pun tundukkan pandanganmu. Ini kata-kata salafus saleh luar biasa karena sekarang terbukti. Sekarang ini banyak penyimpangan seksual Bahkan ada hubungan seksual dengan binatang Ada apa tidak? Ada hubungan seksual dengan binatang Karena itu ini salah soleh ini paham salah soleh itu pandangannya panjang ya. Jaga pandanganmu Walaupun dari kambing betina Bukan lawan jenis saja Kambing betina pun Jangan dilihat Ya Kemudian Uh, wa kharaja Hassan bin Abi Sinan عيد Eid falamma 'ada qalat lahum ra'atu kam min imra'atin hasna qad ra'ait faqala wallahi ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min 'indik ila an raja'tu ilaik Hassan bin Abi Sinan rahimahullahu taala dia keluar untuk melakukan salat Id yang mana salat Id itu kan perempuan-perempuan keluar semua kan Gadis tadi disuruh keluar juga, ikut hadir. Perempuan head pun juga keluar. Walaupun nggak ikut sholat tapi tetap hadir. Ya, Hasan bin Abi Sinan rahimahullahu taala ketika pulang dari sholat Id ditegur oleh istrinya. Jadi mungkin istrinya cemburu ya. Kata istrinya, "Berapa perempuan cantik yang kamu lihat tadi itu?" <laughs> nah, ini istri berani juga ini. Tadi ada berapa perempuan cantik yang kamu lihat Kamu jalan ke sholat itu tadi itu Apa jawabannya suaminya? Demi Allah Aku tidak melihat kecuali jempolan kakiku saja Mulai dari keluar rumah dari kamu Sampai pulang rumah ketemu lagi Allahu Akbar Jadi mulai keluar rumah yang dilihat cuma jempolannya saja Jempolan kakinya saja Artinya amat sangat menundukkan kepala Allahu Akbar Ya, karena memang waktu sholat id kan fitnahnya banyak perempuan-perempuan keluar semua apalagi zaman sekarang perempuan keluar dalam keadaan berdandan. Jadi kalau sudah id seakan-akan tahallul. Tahallul itu sudah bebas semuanya. Yang haram-haram menjadi halal semuanya. Ya dandanan seperti itu. Padahal perempuan zaman dulu seperti apa sih ke sholat id? Ya mereka pakai jilbab yang syar'i, bahkan juga pakai cadar Ya. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kam nadrah alqat fi qalbi sahibihal balabil. Berapa banyak pandangan itu yang menancapkan dalam hati pelakunya kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran, musibah-musibah. Semua bermula dari pandangan. Ya. ya. Demikian pula memandang lawan jenis yang lalu sudah kita bahas ya ayatnya di surat An-Nur 30 dan 31 yaitu bahwasanya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum demikian pula juga orang perempuan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna laki perempuan sama-sama diperintahkan menahan pandangannya menundukkan pandangannya kecuali ada pandangan-pandangan yang dihalalkan. Pandangan dihalalkan suami istri. <clears throat> Kalau suami istri itu tanpa batas. Tanpa batas ya, halalan thayyiban memandangnya. Kemudian mahrom, mahrom juga boleh saling memandang tapi masih ada batasannya. Kemudian lawan jenis bukan mahrom, ketika hendak menikah, nador, meminang boleh memandang ada batasan-batasannya. Kemudian juga dalam hal jual beli, kemudian dokter dengan pasiennya, kemudian juga belajar mengajar yang lalu telah diterangkan beserta batasan-batasannya. Kemudian juga di dalam Islam itu ada kaidah namanya kaidah sadud darai'. Sadud darai' itu kaidah menutup pintu. Jadi semua yang mengarah kepada hal-hal yang buruk, yang haram ditutup pintunya. Seperti Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Jadi bukan hanya zina dilarang, semua yang mengarah kepada zina dilarang, pintunya ditutup rapat. Demikian pula masalah memandang ini pintunya ditutup rapat. Di antara bentuk bahwa pintunya ditutup rapat, ya, yang nomor satu seorang perempuan disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih kalau sholat bersama orang laki zaman Nabi dulu tanpa tabir. Jadi zaman Nabi dulu tidak ada tabirnya. Laki di depan, perempuan di belakang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum perempuan mengangkat kepalanya sebelum orang laki tuntas mengangkat kepalanya ketika bangun dari sujud. Jadi orang perempuan itu jangan bangun dan sujud dulu. Biarkan orang laki baru kemudian orang perempuan yang ada di belakang. Itu karena tidak ada tabir ya, tidak ada tabirnya. Tujuannya apa? Supaya orang perempuan itu tidak melihat auratnya orang laki. Apalagi zaman sahabat dulu mereka rata-rata pakainya di atas di atas apa namanya? mata kaki bahkan di tengah-tengah betis. Sehingga kalau sujud gampang dilihat auratnya dari belakang. Nah, perempuan nggak boleh ngangkat kepalanya dulu sebelum orang laki ngangkat kepalanya. Ini nutup pintu. Jangan melihat aurat karena dari melihat aurat timbul madarat-madarat yang lainnya. Kemudian juga yang kedua, kaum perempuan dilarang pergi ke masjid memakai parfum. Ke masjid saja dilarang pakai parfum. Jadi kalau dulu pakai bakur, bakur itu dupa yang wangi, maksudnya parfum wangi-wangian. Bahkan perempuan yang pakai parfum ke masjid disuruh pulang oleh Nabi, disuruh apa? Mandi dulu, mandi sampai baunya hilang baru ke masjid. Jadi perempuan nggak boleh pakai parfum keluar rumah. Kalau ke masjid aja nggak boleh, apalagi tempat-tempat yang lain, mal-mal dan yang lainnya, yang mana baunya dicium orang laki-laki supaya tidak timbul madorot. Karena kalau orang laki mencium bau wanginya orang perempuan, maka akan menimbulkan madorot-madorot yang sangat banyak. Kemudian juga yang ketiga, bahwasanya orang perempuan kalau jalan di jalanan itu nggak boleh jalan di tengah. Usahakan perempuan jalan di pinggir. Jadi bukan di tengah, di pinggir. Untuk apa? Menghindari fitnah supaya lebih tertutup jadi orang perempuan kalau jalan itu jangan di tengah, di pinggir. Jadi bukan malah mentang-mentang menampakkan dirinya, tapi justru di pinggir menutupi dirinya. Kemudian juga yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang istri menceritakan kepada suaminya perempuan lain, menyebutkan ciri-cirinya sehingga seakan-akan suami itu melihat perempuan itu langsung. Itu nggak boleh. Jadi seorang istri cerita kepada suaminya, "Oh fulana, itu orangnya begini, begini, begini, begini." Sehingga seakan-akan tergambar di benak suami itu ya fisiknya perempuan itu. Itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, orang laki-laki dilarang duduk-duduk di jalanan. Dilarang oleh Nabi. Kalau terpaksa tetap mau duduk di jalanan Di pinggir-pinggir jalan maksudnya Kata Nabi A'tut tariqo Maka orang yang jalan kamu beri haknya Para sahabat tanya Wa ma Apa haknya orang yang jalan yang lewat Di antaranya adalah Ghaddul basor Menjaga mata Jadi bukan malah melepas pandangan mata Kemudian juga yang keenam Seorang perempuan kadang sudah memakai memakai jilbab tertutup. Ini zaman dulu ya. Tapi mereka memakai namanya itu di kaki itu apa perhiasan? Pinggul namanya ya. Pinggul di kaki. Yang mana zaman dulu sama Nabi dulu itu pinggulnya itu ada suaranya. Nah, perempuan dilarang mengepakkan kakinya sehingga menimbulkan suara pinggulnya. Karena bisa menimbulkan fitnah. Itu di dalam surat An-Nur 31 wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jangan mengepakkan kakinya sehingga timbul suaranya pinggel. Nah, kalau sekarang bukan suaranya pinggel lagi, pinggelnya kelihatan, ditampakkan malahan pamer, pamer pinggel, pamer pamer pinggel plus tato lagi. Ya. Pel, makin mantap. Ya, kemudian berikutnya lagi. Akibat yang didapatkan ketika kita memandang sesuatu yang haram. Akibatnya apa saja? Tentu dampak buruknya banyak. Di antara mungkin yang perlu selalu kita tanamkan Yang nomor satu dari masalah pandangan ini Ketika kita menjaga pandangan Berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah Nah itu nomor satu Ketika kita jaga pandangan Berarti sedang melaksanakan perintah Allah Orang yang ingin sukses dunia akhirat Dia tunduk patuh kepada Allah Kemudian kalau kita melepas pandangan Mandang yang haram Yang perlu kita pikir nomor satu adalah Ini merupakan maksiat kepada Allah Maksiat kepada Allah Di antara hukuman yang didapatkan oleh orang yang melepaskan pandangannya Memandang yang haram adalah fasadul qalb. Yang pertama-tama hatinya rusak. Ya, kemarin sudah kita bahas kan. Memandang itu ibaratnya adalah anak panah beracun iblis. Mandang langsung nancap di hati, timbullah berbagai macam kerusakan di dalam hati. Udah kacau hatinya. Kemudian yang kedua, nisyanul ilim. Nisyanul ilim Melupakan ilmu ya. Sehingga ada Fakat nasiya ahadul ubbad al-Quran Bisababi nadra ila gulamin nasrani Ada seorang ahli ibadah Melupakan hafalan Qur'annya Karena memandang anak laki, anak kecil Agamanya Nasrani Jadi sejenis tapi anak kecil itu lucu bisa menimbulkan syahwat. Itu juga nggak boleh dipandang. Sehingga ada dalam kitab-kitab fikih kalau kita membaca itu ada namanya pembahasan tentang hukmun nadar ilal amrad atau ilal murdan. Hukum memandang anak kecil yang yang lucu yang bisa menimbulkan fitnah. Anak kecil walaupun satu jenis sama-sama lakinya atau sama-sama perempuannya ya timbul fitnah. Kan sekarang ini banyak ya Atau penyimpangan seksual dengan anak kecil Namanya itu pedofil Yang ada kasus yang besar ya Yang mana itu merupakan jaringan internasional Suka main dengan anak kecil pedofil ya. Sehingga melihat anak kecil pun Kalau bisa menimbulkan fitnah nggak boleh Jadi anak kecil yang lucu gitu kan tapi orang yang memandang anak kecil itu kan gak semuanya sama. Ini mandang karena memang lucu anak. Tapi ada lagi mandang dengan timbul syahwat. Ada apa enggak? Ada timbul syahwat, enggak boleh. Nah, ini anak kecil anak Nasrani bahkan bukan Islam dipandang dengan syahwat oleh seorang ahli ibadah itu lalu dia pun lupa Al-Qur'an, lupa Al-Qur'annya. Yang ketiga nuzulul bala. Bisa hukumannya adalah menurunkan bala, menurunkan bencana. Qala Amr bin Murrah berkata Amr bin Murrah rahimahullahu taala, "Nadartu ila imra'atin fa'ajabatni fa kuffa basari fa arju an yakuna dhalika jazai." Allahu akbar. Aku melihat seorang perempuan dan aku tertarik, aku takjub. Lalu dihukum oleh Allah apa? Mataku diambil oleh Allah, dibutakan oleh Allah. Dan aku berharap itu adalah balasannya Jadi dia malah nerima Mudah-mudahan itu sebagai balasannya Memandang perempuan Subhanallah Salafus soleh Rahmatullahi alihim ajma'in Kemudian yang keempat Di antara hukumannya pula memandang yang haram Ibtalu ta'at Bisa membatalkan ketaatan Membatalkan ganjarannya Sebagaimana ucapan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man ta'ammala khalqam ra'a min wara'i thiyab faqad abtala shaumah." Barang siapa yang ya ta'ammal, ta'ammal itu memperhatikan fisik perempuan dari balik pakaiannya, bayang-bayang melihat sambil bayang-bayangkan ya, maka telah batal puasanya. Maksudnya batal ganjarannya membatalkan ganjarannya. Yang kelima di antara hukumannya al-ghafla 'anillah wad-daril akhirah, membuat lalai dari Allah dan kampung akhirat. Yang lalu sudah kita bahas ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jadi ngikuti nafsu, akhirnya urusannya kacau semuanya. Hatinya sibuk, kacau, rugi dunia, rugi akhirat. Kemudian yang keenam di antara hukumannya pula di dalam syariat Islam dibolehkan kita mencolok mata orang yang ngintip rumah walaupun sampai matanya itu buta. Jadi kalau ada orang ngintip-ngintip dicolok matanya sampai buta tidak apa-apa, tidak ada hukumannya, boleh ya. Bagaimana juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih disepakati oleh Bukhari Muslim, "Lawit tala'a ahadun fi baitik wa lam ta'dan lahu, fa khadaftahu fi hafa, fa faqa'at ma kana 'alika junah." Kalau ada seorang ngin, ngintip rumahmu sementara kamu tidak mengizinkan untuk diintip rumahmu itu, lalu kamu lempar dengan dengan kerikil kena matanya sampai buta matanya Nah itu nggak apa-apa Kemudian juga ada redaksi lain Orang ngintip dicolok matanya Sampai buta nggak apa-apa ya, Itu hukuman Hukuman orang-orang yang memandang Hal-hal yang haram dipandang Kemudian sekarang Faedah menjaga pandangan Yang kita dapatkan apa Kalau kita menjaga pandangan Faedahnya Di antara faedahnya Yang pertama-tama ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain adalah takhlisul qalb min alamil hasra. Membebaskan hati daripada sakitnya penyesalan. Artinya kalau kita mandang yang haram, hati kita sakit, banyak menyesalnya, banyak ruginya. Kalau kita jaga pandangan, kita selamat dari itu. Hati kita selamat, jaga hati. Coba rasakan ya, selama dua hari menjaga pandangan dari yang haram. Rasakan hatinya. Enak apa ndak hatinya? Enak nikmat. Apalagi tambah sepekan, tambah nikmat hatinya, penuh dengan cahaya. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya ru'annahu yuritul qalba nuran wa isrokon Menjaga pandangan itu menjadikan hati penuh dengan cahaya dan hati itu bersinar. Ya, jadi menjaga pandangan hatinya bersinar sebagaimana kemarin kalau tidak menjaga pandangan hatinya gelap. Karena itu ayat-ayat masalah menjaga pandangan oleh Allah diletakkan di surat An-Nur, cahaya. Dan ayat setelahnya, berapa ayat setelahnya tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, kemudian nurun ala nur. Berarti kalau orang jaga pandangannya, hatinya penuh dengan cahaya. Tidak jaga pandangan Hatinya gelap Kalau gelap ya rusak Kemudian yang ketiga Annahu yurisu Sihatal firasah Ya Orang yang menjaga pandangan itu Bisa mendapatkan firasat yang benar Firasat yang tajam yang benar Karena itu adalah cahaya dari Allah Kemarin sudah kita bahas ucapan dari seorang ulama ya, namanya ulama itu adalah Syuja' Al-Karmani. Yaitu diantaranya adalah yang menjaga pandangan dari haram dan beberapa amalan lain, Allah menjadikan firasatnya tidak pernah meleset. Jadi firasat bisa mengetahui ya, melihat orang, wajahnya, gelagatnya, gerak-geriknya, dia paham, oh orang ini begini begini begini. Kemudian juga yang berikutnya lagi yang keempat Menjaga pandangan itu membuka pintu-pintu menuju ilmu. Jadi menjaga pandangan membuka pintu-pintu menuju ilmu karena ilmu adalah cahaya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu li'afi. Aku mengadu kepada guruku Waki tentang hafalanku yang memburuk lalu guruku mengatakan tinggalkan maksiat karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi menjaga mata berarti membuka pintu-pintu jalan-jalan menuju ilmu. Kemudian yang kelima, di antara faedah menjaga pandangan, quwwatal qalb wa tabatahu wa Orang yang menjaga pandangannya itu oleh Allah dijadikan hatinya kuat, hatinya teguh dan hatinya istiqomah, berani. Jadi bermula dari pandangan. Kemudian yang keenam, annahu yuritsul qalba sururan wa farhatan wan syirahan. Menjaga pandangan akan menjadikan hati kita senang, bahagia, senang, bahagia, lapang. Tapi kalau melepaskan pandangan, memandang yang haram hatinya sempit, sumpek, ya, enggak enak. Mata minta mandang terus, hatinya semakin sumpek. Kemudian yang ketujuh, annahu yukhlisul qalba min asri syahwa. Menjaga pandangan di antara faedahnya menyelamatkan hati kita daripada ditawan oleh syahwat tertawan oleh syahwat hawa nafsu. Jadi orang memandang nggak ada puasnya, mandang satu kepingin dua, mandang dua kepingin tiga, mandang seribu kepingin dua ribu. Akhirnya dia menjadi budaknya hawa nafsu dan tersiksa menjadi budak hawa nafsu itu. Paling enak menjadi budaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedelapan, di antara faedah menjaga pandangan pula annahu yasuddu 'anil 'abdi baban min abwabi jahannam yaitu menjaga pandangan bisa menutupi pintu di antara pintu-pintu menuju neraka jahannam. karena semua dosa-dosa zina dan yang lainnya itu bermula dari pandangan kalau kita jaga pandangan alhamdulillah pintu menuju neraka jahannam telah ditutup satu Kemudian yang kesembilan, di antara faedah menjaga pandangan annahu yuqawwil aqla wa yaziduhu wa Menjaga pandangan bisa menguatkan akal, menambah akal, menjadikan akal pikiran semakin istiqomah, akalnya kuat, tegar, teguh. Jadi berarti kalau melepas pandangan itu orangnya selalu bimbang, enggak tenang. Kemudian yang ke-10 di antara faedah menjaga pandangan annahu yukhlisul qalba min dzikri syahwa wa raqdatil ghaflah. Menyelamatkan hati daripada selalu ingat-ingat syahwat hawa nafsu. Menyelamatkan hati daripada kelalaian. Karena kalau melepas pandangan ya, ketika ke masjid misalnya mau tarawih di jalan sempat memandang yang haram dipandang Sampai ke masjid Sholat terawih pun masih Terbayang-bayang Iya kan? Selalu ingat Kemudian yang ke sebelas Di antara faedah menjaga pandangan Annahu yurithu mahabbatullah Yaitu menjadikan kita Mendapat cinta Allah Nah ini Masya Allah Al-Hasan bin Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, "Ghaddul basar an maharimillah yurithu hubballah." Menjaga mata dari yang haram itu menyebabkan cinta Allah. Kemudian yang ke-12, menjaga pandangan di antara faedahnya yuritul hikmah, menjadikan kita mendapat hikmah. Hikmah itu bijaksana. Melepaskan sesuatu, meletakkan itu pada tempatnya atau kita mengetahui sesuatu secara mendalam. Itu hikmah. Di antara caranya adalah menjaga mata. Abul Husain Al-Warraq rahimahullahu taala mengatakan, "Man ghadda basarahu an maharim aw ratahu Allah bidzalika hikmah ala lisanihi yahdi biha sami'u." Barang siapa menjaga matanya dari yang haram, maka Allah menjadikannya mendapat hikmah atau hikmah itu keluar dari lisannya sehingga orang yang mendengarkan omongannya bisa mendapat petunjuk jadi kalau kita ingin Allah menjadikan kita dapat hikmah ya kita ngomong omongan kita penuh dengan hikmah orang-orang mendapat hidayah melalui omongan kita di antaranya adalah menjaga mata Kemudian yang ketiga belas Di antara faedah menjaga mata Annahu yufrihul qalba Littafakur Fi masalihihi Walinsyghal bima yunjihi yaumal qiyamah Ya, kalau kita jaga mata berarti hati kita itu hati kita apa namanya penuh kelapangan untuk bertafakur apa yang baik untuk saya hati kita penuh kelapangan untuk tafakur apa yang perlu saya lakukan supaya saya selamat dunia akhirat. Jadi hatinya itu ya banyak kesempatan untuk bertafakur karena jaga mata. Kalau nggak jaga mata, hatinya sibuk. nggak ada kesempatan untuk bertafakur. Itu diantara faedah-faedah yang ditimbulkan kalau kita menjaga pandangan mata, menundukkan pandangan, ada 13 diantaranya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bagaimana ada orang sudah taubat. Jadi orang mungkin dulu nakal. Oh, dia dulu nakal, suka zina dan yang lain-lainnya, sekarang sudah taubat dia. Cuman satu yang belum nggak bisa jaga mata. Bagaimana orang ini? Abu Bakar Al-Maruzi rahimahullahu taala pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Rajulun taba wa qala law duriba dhahri siyab ma dakhaltu fi ma'siyatillah illa annahu la yadun nadhar. Aku bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wahai Imam, ada orang sudah taubat, ya taubat. Bahkan dia mengatakan seandainya punggung tu, punggungku dipukuli supaya aku maksiat lagi, aku nggak akan mau. Ini menunjukkan benar-benar dia sudah taubat. Punggungku dicambuk untuk maksiat lagi aku nggak mau. Tapi orang ini masih belum menjaga matanya. Masih mandang yang haram-haram orang ini. Apa kira-kira pendapat Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, ayu taubatin hadhihi?" Taubat model apa itu? Taubat model apa itu? Qala Jarir, berkata Jarir, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah fa isrif basarak." Sahabat Jarir mengatakan, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang enggak sengaja." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu alihkan pandanganmu." Ya. Jadi kalau mau tobat juga termasuk tobat dari memandang yang haram. Kadang kita meremehkan kan? Nah, ini kan remeh nggak apa-apa. Nah, justru dosa menjadi besar ketika kita meremehkan, mengerjakan dalam keadaan meremehkan. Kemudian juga ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Di sini juga ada pembahasan tentang kenapa orang itu melepaskan pandangannya. Apa sebab yang menjadikan orang melepaskan pandangannya? Ya. Kenapa ada orang memandang yang haram? Di antaranya adalah ya karena mengikuti ittiba'ul hawa wa ta'atu syaitan, mengikuti hawa nafsu dan taat kepada syaitan. Nafsu kalau diikuti nggak ada puasnya. Sehingga ada ulama mengatakan wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Jadi nafsu itu kayak anak kecil. Kalau dibiarkan nyusu, nyusu terus. Bagaimana supaya enggak nyusu? Disapih. Disapih itu memang berat. Tapi setelah tersapih enggak mau nyusu lagi. Demikian pula nafsu harus disapih. Kemudian di antaranya pula Sebab orang itu berani memandang yang haram adalah al-jahlu fi awaqibin nadhar. Dia tidak memahami dampak yang timbul daripada memandang itu. Dampaknya apa? Banyak. Sudah kita bahas dari kemarin. Di antara dampaknya bisa berbuat zina. Bahkan di antara dampaknya pula gara-gara memandang bisa murtad. Ada enggak orang gara-gara memandang bisa murtad? Ada ceritanya. Ceritanya warada anna rajulan nazar ila nasraniyah fa'ashiqaha falam tarda minhu illa bil bara'ah minal islam fartadda wa dakhala fin nasraniyah ada seorang laki-laki memandang perempuan Nasrani kemudian laki-laki ini kasmaran jatuh hati jatuh cinta dan perempuan itu mengatakan kalau kamu mau menikahi aku harus keluar dari Islam dulu. Dan dia pun rela keluar dari Islam murtad demi mengejar wanita itu. Gara-gara dari apa? Dari pandangan. Orang perempuan pun juga seperti ini banyak. Perempuan gara-gara mandang laki-laki senang akhirnya rela melepaskan agama, ikuti agamanya suaminya murtad gara-gara dari pandangan. <clears throat> Kemudian juga di antara sebab orang itu melepaskan pandangannya memandang yang haram adalah al-ittikal ala afillah wa maufirati Bergantung kepada maafnya Allah dan ampunan Allah, ya. Allah kan Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Mudah-mudahan nanti Allah memaafkan saya, Allah mengampuni saya. Tapi lupa kalau Allah juga syadidul iqab. Azabnya sangat keras. Jadi bergantung yang salah ini. Ini adalah husnudzan yang salah. Maksiat jalan terus sambil selalu prasangka baik kepada Allah. Enggak. Kemudian diantaranya pula sebab orang melepaskan pandangan kepada yang haram adalah musyahadatul al-aflam wal musalsalat wal baramid wasuar al-batinah. Nah ini yang paling banyak melihat film atau ya musalsal itu kalau kita itu sinetron ya film bersambung, serial atau acara-acara atau foto-foto lawan jenis yang mengundang syahwat nafsu birahi. Apalagi sekarang luar biasa fitnah ini benar-benar ya butuh keimanan, ya kan? Sekarang tinggal buka saja di internet, di HP-nya masing-masing langsung bisa melihat maksiat. Lah supaya kita selamat ya jangan melihat itu. Jaga diri, menahan diri Terutama perempuan-perempuan yang bertabaruj Karena sekarang ini repot Iklan ban mobil Yang ditampilkan perempuan Padahal bannya mobil Hubungannya apa perempuan dengan bannya mobil ini Dipelindes saja sekalian <coughs> Kemudian yang kelima di antara sebab yang menjadikan orang itu melepaskan pandangan adalah al uzub aniz zawat. Nah, ini enggak nikah-nikah ini. Ya, menunda pernikahan. Sudah waktunya nikah, bisa nikah, enggak nikah-nikah. Karena di antara faedah nikah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar, bisa menjaga pandangan di antaranya. Jadi kalau sudah mampu nikah, nikah, jangan ditunda-tunda. Pernikahan dini itu bagus. Yang penting sama-sama siapnya. Sama-sama siap. Sama-sama mengambil resiko dari keputusan yang diambil. Pernikahan dini itu bagus, ya. Karena juga latihan hidup susah dari nol itu bagus. Daripada menikah ketika dalam keadaan sudah mapan. Karena belum merasakan susah dalam pernikahan. Kemudian yang keenam, di antara sebab yang menjadikan orang itu melepas pandangannya adalah kasratut tawajud fil amakin allati yakhtalitu fiha rijal bin nisa. Itu kita banyak berada di tempat yang di sana itu ikhtilat, campur laki perempuan. Sehingga akhirnya memandang yang haram itu. Contohnya di mana? Di pasar. Pasar di mal-mal mau nggak mau lihat perempuan. Sehingga jangan di sana kalau tidak ada perlunya. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tempat yang paling buruk di muka bumi ini apa? Pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak kemungkaran di antaranya memandang yang haram. Kemudian juga banyak kebohongan, sumpah-sumpah palsu dan yang lain-lainnya. <clears throat> Kemudian yang ketujuh di antara sebab yang menjadikan orang memandang yang haram adalah wujudu ladzatin kadhibah. Karena ada kelezatan yang palsu. Memandang itu ada kelezatannya, tapi kelezatannya palsu dan semu. Senengnya sedikit, susahnya nanti banyak. Nah, dia lebih mengutamakan seneng yang sedikit melupakan susah yang banyak. Jadi kelezatan yang semu, yang bohong Padahal dampak kerusakannya luar biasa dari situ. Kemudian yang kedelapan di antara sebab orang melepaskan pandangannya adalah tabarrujun nisa fi syawari wal aswaq. Nah, ini juga karena perempuan-perempuan di jalanan, di pasar tabarruj. Apa nah, sih tabarruj itu? <clears throat> tabarruj kan hukumnya haram. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula bertabarruj. Tabarruj adalah zi Itharul mar'a zinataha wa mahasinaha lirijalil ajanib. Tabarut itu seorang perempuan menampakkan keindahannya, menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Jadi perempuan bertabaruj. Pakai pakaian yang tipis, ketat, mini, bahkan mohon maaf berjilbab tapi telanjang. Jilbaban tapi ketat, seperti itu. Ah, mata tabaruj ini. Padahal kata Rasulullah, perempuan yang sabar nggak bisa masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Ancaman yang sangat keras. <clears throat> Dan jilbab itu dalam Islam bukan asal-asalan. Jilbab itu ada aturan-aturannya. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu cukup, kita akan bahas ya syarat-syarat jilbab yang syar'i. Di antaranya jilbabnya itu besar, lebar, tidak ketat, tidak tipis, tidak mini, kainnya yang tebal dan yang lain-lainnya. Jadi bukan malah berjilbab, malah menampakkan keindahan. Sehingga ada sekarang ini cara memakai jilbab yang rumit, perlu tutor dulu. Tutor pakai jilbab. Yang ke satu gini, kedua gini, ketiga gini, ketujuh lehernya diikat. Terjepit. <laughs> Kan gitu kan rumit sekali gini gini gini ini. Waduh, rumitnya jilbab seperti itu. Jilbab syar'i itu gampang, praktis, ekonomis, masuk surga. <clears throat> Kemudian yang ke sembilan di antara sebab orang itu melepaskan pandangannya adalah karena ya banyak bergaul lawan jenis. Misalnya terpaksa berada di kantor atau dia banyak berinteraksi dengan lawan jenis, mungkin ada bisnis, sering telepon-teleponan, sering SMS-annya dan yang lain-lainnya sehingga timbullah sering memandang yang haram itu. Sebenarnya pembahasannya di sini masih ada lagi ya, tapi saya kira Insya Allah itu sudah cukup. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk bisa menjaga mata. Ya. Karena itu diantara solusinya adalah menikah. Itu solusi menikah. Orang beriman kalau sudah menikah sudah menyempurnakan separuh agama. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Muslim mengatakan kalau kita orang laki di jalanan melihat perempuan timbul syahwat, apa kata Rasulullah SAW? Pulang ke rumah hubungan dengan istri. Karena yang dimiliki perempuan itu sama dengan yang dimiliki istrimu. Itu solusinya. Itu hadis riwayat Muslim. Atau Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Innal marah tuqbilu fi surati syaitan Watadabbar fi surati syaitan." Perempuan itu ketika lewat, pergi, datang, ya, itu dihiasi oleh setan. Di, di, apa namanya? Setan meliputi dia, menjadikan orang tergoda. Fa idza ra'a ahadukum imra'a fa'ajabathu falyati ahla. Apabila seorang dari kamu melihat perempuan dan dia kagum tertarik kepada perempuan itu, maka hendaklah pulang menemui istrinya, hubungan suami istri dengan istrinya. Kenapa? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena itu bisa menolak perasaan yang ada di hatinya. Telah hubungan suami istri sudah hilang perasaan itu. Iya kan? Ini diantara solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> ya. Kemudian juga ada nasihat dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ya. Idza a'jabat ahad ahadakum imra'ah falyadhkur nataha. Apabila seorang dari kamu itu kagum kepada perempuan, banyak kagum yang negatif ya, yang negatif. Maka hendaklah dia ingat-ingat keburukan-keburukannya orang perempuan. Supaya apa? Supaya enggak kagum lagi. Keburukannya orang perempuan apa? Keburukannya orang perempuan ya. Mohon maaf ya, ini kita cerita keburukan untuk kebaikan. Ini untuk menolak yang buruk-buruk. Di antara keburukan perempuan apa? Ya mohon maaf ya, kalau dia buang angin kentut ya baunya nggak enak. Secantik apapun kalau kentut ya nggak enak. Dia juga buang air kecil, mohon maaf, baunya juga nggak enak, pesing. Dia juga buang air besar, baunya nggak enak. Dia juga punya ingus, dia juga punya ludah, baunya nggak enak. Kemudian keringatnya juga bau nggak enak, keleknya bau nggak enak, dan yang lain-lainnya. Sehingga kita bisa nggak jadi sudah. Ya. Tapi ini yang yang positif ya, yang positif. Jangan bayangkan suami istri kayak gitu loh ya. Ini yang bukan suami istri untuk menghindari yang yang haram. Jadi jangan lihat keindahannya saja, tapi juga lihat keburukannya di antaranya ya. Menan itu di antara artinya adalah sikapnya dia yang menyakitkan hati. Mungkin dia cantik menarik saya, tapi boleh jadi dia akan makan hati. Iya kan? Makan hati bahaya, hati kita dimakan habis bisa mati. Jadi jangan hanya lihat fisik yang indah, tapi juga ingat apa namanya? apa keburukan-keburukannya. Sehingga kita nggak suka lagi, kita nggak jadi sudah nggak jadi. Ya. <clears throat> Wallahu alam. Semoga Allah membantu kita untuk bisa menjaga pandangan ini karena sekali lagi ini merupakan fitnah yang amat sangat besar, godaan kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. <clears throat> Bagaimana dengan seorang perempuan yang melihat seorang ustaz ceramah di televisi? Ya. Apakah perempuan tadi harus menjaga pandangannya atau melihat ceramahnya sampai habis? Kalau seorang perempuan melihat orang laki ya, ceramah misalnya, kalau tidak dikhawatirkan timbul fitnah, nggak apa-apa. Sebagaimana dulu juga para sahabiat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah. Tapi berbeda ketika orang laki melihat orang perempuan. Kan orang perempuan itu aurat. Orang perempuan itu adalah aurat, bahkan wajahnya pun disuruh untuk nutup. Tinggal ada beda pendapat wajib atau sunnah. Tapi kalau perempuan melihat orang laki ceramah misalnya boleh dengan catatan tidak sampai menimbulkan fitnah. Karena ada ini seorang teman cerita dan ini kisah nyata di sebuah negara. Untungnya bukan di Indonesia cerita ini. Saya dapat cerita ini ketika saya berada di Yaman. Yaitu ceritanya ada seorang istri, dia ini sangat senang nonton TV. Bahkan ada pembawa acara di TV itu idolanya dia. Sudah, kalau idolanya dia itu yang tampil dia sana dipandang terus ya. Sambil mandang itu bandingkan dengan suaminya. Ya, suaminya kok nggak sama gitu ya. Beda jauh. Ya. Yang terjadi apa? Ketika suaminya berangkat kerja, si istri ini menciumi TV-nya. TV-nya diciumi. Karena ada pembawa acara idolanya dia tampil diciumi TV-nya. Nah, ini yang terlaluan ya. Untung bukan di Indonesia ini. Alhamdulillah. <clears throat> Jadi kalau itu sudah timbul fitnah. Kalau timbul fitnah jangan. <clears throat> Bagaimana cara menyikapi apabila kita di jalan memandang hal yang haram? Ketika kita mengalihkan pandangan, pandangan kita tertuju pada pandangan yang haram juga. Nah, ini kanan kena, depan kena ini. Pertanyaan seperti ini pernah kami tanyakan kepada para masyayikh ketika ada daurah ya. Waktu itu para asatida, para dai se-Indonesia kumpul datang para masyayikh diantaranya antaranya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Khalifa At-Tamimi eh, Hafizahullah Ta'ala Yang beliau sekarang ini Direktur Medio Medio itu kuliah lewat internet S1, S2, S3 Beliau direkturnya Beliau datang, beliau pernah ke Malang beberapa kali Waktu itu acaranya di Alirsyad Salatiga di Tengaran. Setelah ada daurah selesai, ah, Syekh ini ingin mendengarkan unek-uneknya para asatidah, para dai. Lalu ada seorang ustadz arahnya itu supaya dibantu diberi kendaraan pribadi. Wahai Syekh, kami para ustadz ini kalau mau ngisi pengajian repot, ya. Mau naik mobil tidak punya mobil. Mau naik taksi ya mahal. Terpaksa naik kendaraan umum, angkutan umum. Nah, kadang ketika naik angkutan umum itu di, di dalamnya isinya perempuan. Lihat kanan perempuan, kiri perempuan, depan perempuan, bawah perempuan. Masa lihat atas ya? Jadi arahnya supaya Syekh ini memberi kendaraan. Oh kalau gitu para ustaz diberi mobil semuanya aja. Iya. Ternyata Syekhnya pinter. Apa kata Syekhnya? Fattakullaha mastata'tum. Kalau gitu bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, kalau belum bisa beli mobil takwa aja kepada Allah sambil jaga hati. Ya, apalagi sekarang ini kan godaan luar biasa. Lihat mana-mana maksiat terus. Sehingga kalau nggak perlu jangan keluar rumah. Maksiat di mana-mana. Apalagi mohon maaf sekarang perempuan nggak ada malu, pakai celana bukan pendek lagi sudah. Lebih dari pendek celananya. nggak malu dengan bangga seperti itu. Ya sudah kita bertakwa kepada Allah semampu kita, jaga Lihat sini kelihatan, kelihatan, sana, kelihatan lagi, lihat sana. Lihat, itu sudah. Takwa kepada jaga hati yang penting. Iya, jaga hati. Yang penting kalau sepeda motoran jangan nabrak itu aja. Di sebuah asrama putri ada dua orang lesbian Karena satu kamar berisi kurang lebih 20 orang Dan beberapa orang melihat mereka berbuat tidak senonoh di kamar Salah satu dari lesbian itu ya, pandai mengaji dan sering menjadi imam sholat ya. Bagaimana hukum bermakmum pada orang lesbian? Apa dikatakan zina? Iya, lesbian namanya sihak. Sihak itu juga dosa besar, ada hukumannya. Termasuk juga al-liwat. Liwat itu homoseksual. Homoseksual itu ya sampai melakukan mohon maaf sodomi. Kalau sudah sampai melakukan sodomi itu hukumannya berat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala kaumilut, lut, faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, sodomi, maka dibunuh dua-duanya. Kalau sama-sama suka. Kalau sama-sama suka dibunuh dua-duanya. Tapi tentu yang membunuh itu pemerintah yang resmi ya, kita bukan main hakim sendiri. Bahkan cara membunuhnya pun para ulama beda pendapat. Kalau menurut Ibnu Abbas, caranya seperti kaumnya Nabi Lut. Bagaimana kaum Nabi Lut? Waja'alna 'aliyaha safilaha. Itu negerinya dibalik yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas sambil dilempari batu. Jadi menurut Ibnu Abbas, hukuman bagi orang pelaku sodomi itu adalah dijatuhkan dari bangunan tertinggi di satu daerah. Jadi di Kota Malang bangunan paling tinggi di mana? Dibawa ke sana orangnya sampai di atas dijatuhkan, ya, sampai ke bawah plek, ya, pecahan dilempari batu. Itu supaya sama dengan hukumannya Allah kepada kaum Nabi Lut. penyimpangan seksual. Oleh Allah sudah diberi ya laki dengan perempuan nikah. Ini malah cari yang aneh-aneh. Karena homoseksual dan lesbian itu adalah penyakit. Ada orang terlahir laki tulen, perempuan tulen. Tapi gara-gara pergaulan akhirnya dia berubah menjadi apa namanya? gay atau lesbian. Gara-gara pergaulan, gara-gara menonton, gara-gara melihat, seperti itu. Memang ada orang yang terlahir itu khunsa. Khunsa terlahir banji. Artinya dia terlahir mempunyai dua kemaluan. Itu ada, tapi jarang. Jadi dia lahir punya dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki, ada alat kelamin perempuan. Ini ada, tapi jarang ya, jarang. Tapi ada. Lah dia dihukumi yang mana? Para ulama mengatakan dia dihukumi yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi alat kelamin laki-laki, berarti hukumnya adalah laki-laki. Kalau yang berfungsi alat kelamin perempuan, hukumnya adalah perempuan. Kalau berfungsi dua-duanya, itu ada namanya khunta muskil, tapi amat sangat jarang, lebih jarang lagi. Fungsi dua-duanya amat sangat jarang. Atau seseorang terlahir sebagai laki-laki, tapi organ tubuh dalamnya organnya perempuan, kelenjar-kelenjar perempuan semuanya. Nah, ini adalah musibah. Musibah sabar diuji oleh Allah, tetap nggak boleh melakukan penyimpangan seksual. Tapi kebanyakan sekarang lesbian dan kaum gay yang ada sekarang ini kebanyakan laki-laki perempuan tulen. Yang menjadikan mereka nyimpang adalah gara-gara pergaulan. Gara-gara membaca, melihat, menonton akhirnya kena seperti itu. Jadi kalau ada memang kasus seperti ini ya harus diatasi. Karena seperti ini kalau nggak diatasi ini penyakit dan penyakit itu menular. Iya, mula-mula dua orang, nanti menular, kena lagi nanti yang lain-lainnya. Karena biasanya orang kena seperti itu itu ngajak temennya, ngajak untuk nyimpang. Ya. Jadi kalau memang ada bukti, terbukti, jelas, ya harus segera diambil keputusan. Ya. Ya, bagaimana caranya? Mungkin dikeluarkan dari sana supaya nggak menular yang lainnya. Tapi juga sambil terus dinasehati. Karena kadang orang itu kalau dijauhi tambah parah. Jadi diselamatkan semuanya, pelakunya ini diselamatkan, orang lain juga diselamatkan. Ini waktunya sudah habis tanpa terasa, pertanyaan masih banyak, mohon dimaafkan. Saya kira itu dulu aja. Kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Insyaallah besok kita lanjutkan yang setelahnya lagi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله kami memujimu ya Allah dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, kami berdoa kepadamu sore hari ini ya Allah Kami berada di rumah di antara rumah-rumahmu Menjelang berbuka ya Allah Kami yakin engkau mendengar kami Engkau melihat kami Dan engkau mengabulkan doa-doa kami Ya Allah Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah Berikanlah bagian kepada kami Daripada rasa takut kepadamu ya Allah sehingga dengan rasa takut itu Kami terhalangi untuk berbuat maksiat ya Allah Ya Allah berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepadamu Yang mana dengan ketaatan itu engkau sampaikan kami ke dalam syurgamu Ya Allah berikanlah bagian kepada kami daripada keyakinan Yang mana dengan yakin itu ya Allah Semua musibah dunia yang menimpa kami terasa ringan Ya Allah Jadikan kami mampu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, semua anggota tubuh kami ya Allah. Berilah kekuatan, kesehatan ya Allah. Jadikan semua itu untuk taat kepadamu, mengabdi kepadamu sampai kami meninggalkan dunia ini. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami. Tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami, Ya Allah. Ya Allah jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami Jangan kau jadikan ya Allah berkuasa atas kami orang yang tidak menyayangi kami Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah Allahumma innaka 'afuun tuhibbul afwa fa'afu anna Allahumma a'tiq riqabana minan nar Allahumma a'tiq riqabana minan nar Allahumma a'tiq riqabana ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة wa